Mereka senantiasa mendapatkan hiburan-hiburan dan janji-janji yang sangat menggembirakan dan menggiurkan dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang pertama yang telah kita sebutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina والصديقين والشهداء والصالحين Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Maka mereka itu Akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka Dari kalangan para nabi, para siddiq Para syuhada dan orang-orang yang saleh Kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seorang yang istiqamah di atas agama Allah walaupun dalam keadaan sendirian sesungguhnya mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mulia yang kedua adalah hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan para nabi sebelumnya Sebagian mereka ada yang memiliki segelintir pengikut. Ada yang memiliki satu, dua orang pengikut. Bahkan ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Yang menjelaskan kepada kita bahwa seseorang janganlah dengan cepatnya dia berubah dan tertipu dengan banyaknya para pengikut. كثرة الأتباع لا تدل على أن المتبوع حق Banyaknya para pengikut tidaklah menunjukkan bahwa yang diikuti itu adalah kebenaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali menyebutkan tentang jumlah yang terbanyak selalu dengan penyebutan negatif. seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsar man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Apabila kalian mengikuti kebanyakan mayoritas orang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Alangkah banyaknya mereka menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim hendaklah dia bersabar. Bahwa orang-orang sebelum mereka dalam keadaan dicoba oleh Allah dengan sedikitnya pengikut. Dan mendapatkan berbagai macam gangguan dan cobaan yang mengharuskan seorang muslim yang istiqamah di atas al-haq untuk bersabar dalam menghadapinya. Kemudian kata beliau hiburan yang ketiga الاثر الذي يصحه رفعه بعض طلاب العلم بعض اهل العلم riwayat yang disahihkan oleh sebagian para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin bahwa yang akan membawa ilmu ini dari setiap generasi menuju pada generasi yang berikutnya adalah mereka orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya dalam membawa amanah ilmiah ini, di mana mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menafikan dan membatalkan perubahannya orang-orang yang bersikap ekstrim dan berlebihan dalam agama Allah dan keyakinan orang-orang yang batil dan penafsiran orang-orang yang jahil maka mereka ini orang-orang yang adil yang senantiasa tegak dengan kebenaran yang senantiasa mendakwahkan kepada al-haq menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekelompok di antara kalian yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan mereka yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah orang-orang yang membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang menyesatkan umat ini dari sikapnya orang-orang yang berlebihan yang mereka melampaui batas dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Dan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk merubah penafsiran-penafsiran pemahaman-pemahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Baik dengan ra'yu, dengan akal semata ataukah dengan perasaan-perasaan mereka dan dengan hawa nafsu mereka maka ahlul adl orang-orang yang berada di atas keadilan dan amanah dalam menjaga agama Allah Subhanahu wa taala inilah mereka dari kalangan ahlus sunnah yang selalu ada pada setiap zaman yang mengajak manusia untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari Ali ibn Abdullah Al-Madini Al-Imam Ahmad dan yang lainnya pada saat mereka menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله akan terus menerus ada segolongan dari kalangan umatku ini yang mereka menampakkan kebenaran. Siapa itu orang-orang yang senantiasa menampakkan kebenaran? Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, mereka itu adalah ahlul ilm. Orang-orang yang senantiasa membawa ilmu dari ahlus sunnah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Illam yakunu ashab al-hadis, fala adri man hum." Kalau mereka itu bukan dari kalangan ahlul hadis, orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya tidak mengetahui siapa lagi mereka. Maka ahlus sunnah yang senantiasa mengajak kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itulah orang-orang yang berhak untuk membawa ilmu ini. Lalu beliau berkata, Hafizahullah, فَإِذَا تَقَرَّرَ بَعْدَ هَذَا Apabila telah jelas dan telah kita meyakini setelah ini wa ladaina dan kita telah mengambil kesimpulan annal ibrata kullal ibrah wal mizan al haqqa huwa fi mutaba'ati nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang menjadi tolak ukur dan yang menjadi pertimbangan yang benar adalah dalam hal mengikuti Sunnah نبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى لم ينصب أحدا من البشر قدوة حسنة siwahu لذاته. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kepada seorang dari kalangan manusia sebagai kudwa, sebagai contoh yang terbaik kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala jelaskan dalam suratul ahzab ayat 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakara Allah katsira sungguh buat kalian wahai manusia pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh tauladan yang terbaik bagi yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan yang banyak. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah setelah jelas bagi kita tentang tiga perkara yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah kegembiraan bagi orang-orang yang istiqamah di atas al-haq bahwa mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia yang kedua, bahwa sesungguhnya apa yang mereka hadapi dari keterasingan ini bukanlah satu hal yang baru. Namun orang-orang terdahulu sudah menjadi contoh dari kalangan para nabi dan rasul. Di antara mereka ada yang memiliki pengikut sedikit, bahkan tidak memiliki pengikut sama sekali. Yang menunjukkan bahwa hendaklah kita bersabar ada yang mengikuti di atas al-haq walhamdulillah kita mendapatkan keutamaan yang besar apabila kita menjadi perantara seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengikuti kebenaran pun tidak menjadi masalah. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukanlah kewajiban kalian untuk membenarkan hati mereka memasukkan hidayah ke dalam hati mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang membimbing, yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian yang ketiga bahwa orang-orang yang istiqamah di atas kebenaran mereka itulah yang memegang amanah ilmiah ini yang senantiasa membawa ilmu al-ilmul haq, ilmu kitab was sunnah yang dengannya mereka membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang melampaui batas, keyakinannya orang-orang yang batil dan penafsiran dari kalangan orang-orang yang jahil. Apabila kita telah memahami perkara ini, maka ada dua hal yang beliau hendak jelaskan kepada kita sekalian. Yang pertama, apa itu as-salafiyah? Sedangkan yang kedua yang hendak beliau jelaskan tentang batasan manhaj ini dan makna daripada al-manhaj as-salafi. Adapun kalimat as-salafiyah ini penisbahan kepada salaf. Salafa yaslif. Salaf artinya mada yang telah berlalu. Yang telah lewat. Seseorang atau sesuatu yang telah lalu dinamakan al-amru salif ay al-amru al-madhi. Sesuatu yang telah berlalu dan yang telah lewat. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Amr ibn al-As Beliau mengatakan aslamta ala ma aslafta min khairi. Engkau masuk ke dalam Islam dalam keadaan engkau membawa apa yang pernah engkau amalkan dari kebaikan dahulu di masa jahiliyah. Yani ketika seorang itu kafir, tentunya dia melakukan amalan-amalan yang baik. Di antara orang kafir ada yang suka bersedekah, di antara orang kafir ada yang suka bersilaturahim. Di antara orang kafir ada yang suka yakni e, menjamu tamu dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Selama dia berstatus sebagai seorang yang kafir, maka tentunya kebaikan-kebaikan tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sehingga pada saat dia telah meninggal, dia tidak mendapatkan lagi kebaikan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kekafirannya. Akan tetapi, kalau seorang yang dahulunya kafir lalu dia berbuat kebaikan, lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia hidayah sehingga dia menjadi seorang muslim. Masuk ke dalam Islam. Maka hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma aslafta min khairi. Engkau masuk ke dalam Islam dalam keadaan engkau tetap mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang engkau kerjakan di masa kamu kafir. Sedangkan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan di masa jahiliyah itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam yahdimu makana qablah. Islam itu merontohkan. Islam itu mengha menghapuskan apa-apa yang terdahulu yang diamalkan oleh seorang yang dahulunya kafir. Tapi khususnya amalan-amalan kebaikan maka tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kebaikan di dalam Islam. Ini makna secara bahasa. As-salaf artinya suatu yang telah lalu. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan as-salafiyah atau as-salaf mereka adalah orang-orang yang murni dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang telah berlalu berada di atas jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Orang-orang yang senantiasa mereka itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Inilah yang dimaksud dengan as-salafiyah. Ada yang mengatakan bahwa as-salaf itu hanya sahabat. Sedangkan yang berikutnya dari kalangan tabi'in dan yang setelahnya mereka adalah as-salafiyun. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kaum salaf adalah mereka dari tiga kurun yang mulia. Dari kalangan para sahabah, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sedangkan yang setelahnya yang mengikuti mereka dinamakan as-salafiyun. Walhasil, intinya adalah as-salaf adalah generasi yang terdahulu. Apakah sahabat saja? Ataukah para tabi'in? Dan at-tabi'ut tabi'in. Mereka dari kalangan para ulama salaf. Sedangkan yang mengikuti mereka dinamakan as-salafiyun. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim datang dari hadis Imran bin Al-Husain dan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia itu adalah yang hidup di zamanku. Mereka adalah para sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka, para tabi'in. Kemudian orang-orang setelah mereka dari kalangan atba'u at-tabi'in. Tiga generasi inilah yang disebut dengan al-qurunu ats-tsalatsatul mufaddalah. Tiga kurun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah tabaraka wa taala dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Terkhusus mereka dari kalangan para sahabat. Orang-orang yang hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka sangat mengerti kapan diturunkannya wahyu. Mereka sangat mengetahui bagaimana cara menerapkan kitabullah dan sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam satu permasalahan. Mereka orang yang paling mengerti disebabkan karena mereka hidup di zaman turunnya wahyu. Hidup di zaman ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Laisal khabaru kal muayyana. Tidak sama antara berita dengan orang yang menyaksikan secara langsung. Para sahabat mereka melihat secara langsung apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka dengan semangatnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka pun menjadi mulia. Mereka menjadi mulia. Dan pemahaman mereka dijadikan sebagai landasan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Perbuatan-perbuatan mereka adalah merupakan ilmu yang dijadikan oleh kaum muslimin sebagai rujukan dalam menerapkan Al-Quran Al dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya inilah ilmu. Sehingga barang siapa yang ingin mempelajari Al-Manhajus Salafi, maka tidak akan keluar dari kitabullah, sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pemahaman para sahabat atau pemahaman para ulama'u salafi hadhihi ummah pemahaman ulama'u salaf para pendahulu umat ini Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala beliau mengatakan Al-ilmu huwa alladhi jaa'a bihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma siwa dhalika falaysa bil ilm ilmu itu adalah apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari itu, itu bukan ilmu. Selain dari itu, itu bukan ilmu. Apa yang dibawa oleh para sahabat? Kitabullah, sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istihad-istihad mereka. Pemahaman-pemahaman para sahabat, kesepakatan-kesepakatan para sahabat Maka itulah ilmu yang sebenarnya. Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan Kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun إلا الحديث وإلا الفقه في الدين والعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك من وسواس الشياطين setiap ilmu selain dari Al-Quran menyebutkan kecuali hadis dan kecuali mendalami agama Allah tabaraka wa taala. Ilmu itu adalah yang terdapat di dalamnya ucapan haddatsana akhbarana. Maksudnya silsilahnya berantai, bersambung sampai kepada kita. Ada sanad. Kita ingin mengetahui satu hukum misalnya membutuhkan sanat yang bersambung. Misalnya tentang masalah ilmu. Apa hukum menuntut ilmu? Maka kita butuh sanat untuk mengetahui jawabannya. Yang kita ketahui adalah hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai jalan dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis ini bersanad, bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka itulah ilmu. Melalui perantara para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tapi kalau misalnya ada seorang ketika ditanya tentang hukum menuntut ilmu, lalu dia mengatakan, ya, hukumnya wajib. Dalilnya ada hadis, "Utlubul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke Tionghoa, ke Shanghai, Cina. Nah, hadis tidak ada asalnya. Maka itu bukan ilmu tanpa sanat, Maka ilmu kata Imam Syafi'i yang di dalamnya terdapat haddatsana yang bersambung sanatnya sehingga jelas kita dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala bersilsilah saling mewarisi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab ilmu ini adalah warisan warisan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama yuwarrithul ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi mereka tidaklah mewariskan kepada umat ini dirham tidak pula uang dinar. Namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Barang siapa yang mengambilnya maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang sempurna. Ilmu yang datang dari Rasul Rasul menyampaikan pada sahabat, sahabat menyampaikan pada orang setelahnya dan begitu seterusnya sampai kemudian dibukukan oleh para ulama al muhaddifin seperti Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim dalam sahihnya, kitab-kitab Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, Numajah, An-Nasa'i dalam kitab-kitab Musnad, Musnad Imam Ahmad, Mu'jam, At-Tabrani, Al-Kabir, Al-Awsat, Al-Saghir, Sunan Al-Baihaqi dan yang lainnya dari kitab-kitab sunan, kitab-kitab sahih dan kitab-kitab musnad dan mu'jam ini semua adalah mereka para ulama muhaddithin yang telah membukukan dalam kitab-kitab mereka hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah ilmu. Kata Imam Syafi'i, "Wa ma siwa dhalik min waswas asyayatin." Adapun selain dari itu, itu adalah waswas syaitan. Nah, itu adalah waswas dari syaitan. Menggantungkan pemahaman di atas akal semata. Ya. Berhukum dengan cara lebih mengandalkan ra'yu. Berhukum dengan cara lebih mengutamakan mengikuti hawa nafsu, perasaan dan lain sebagainya. Tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya tentang masalah hukum selalu dijawab dengan kalau menurut perjalanan spiritual saya sih seperti ini. Kalau menurut akal saya kayaknya begini. Kalau perasaan saya mengatakan seperti ini. Mana dalil? Mana hujahnya dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau juga mengatakan al-ilmu tabaqat ilmu itu bertingkat-tingkat. Yang pertama, al-kitabu was sunnatu idza thabatatis sunnah. Al-Qur'an dan as-sunnah apabila sunnah itu sahih. Al-Qur'an dan as-sunnah tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, al-ijma' kesepakatan para ulama. Yang ketiga, qaulus sahabah walam yujad fihi mukhalif. Perkataan para sahabat dan tidak ada yang menyelisihi perkataan sahabat tersebut dari sahabat yang lain. Yang keempat, ikhtilafus sahabah, perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat. Kalau ada dua perselisihan di kalangan sahabat, jangan kita mendatangkan perselisihan yang ketiga. Kalau perselisihan di kalangan sahabat ada empat, jangan kita mendatangkan perselisihan yang kelima. Membuat perselisihan yang baru. Karena kalau mereka berselisih, itu tidak akan keluar dari perselisihan itu. Yang benar itu tidak akan keluar dari perselisihan tersebut. Dua pendapat, ambil salah satunya, lihat mana yang rajih berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Ada tiga pendapat dari kalangan para ulama salaf Ambil salah satunya, lihat mana yang rajih. Jangan kita membuat pendapat sendiri. Inilah yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika beliau mengatakan La tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun sabaqak. Jangan kamu berbicara dalam satu masalah yang mana tidak ada imam yang mendahului kamu dalam berbicara tentang masalah itu. Merujuk kepada pemahaman para ulama ussalaf. Yang kelima, mengkiaskan kepada empat poin sebelumnya. Inilah ilmu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi intinya adalah al-manhajus salafi. Yang dimaksud dengan manhajus salaf adalah ittiba'u kulli ma jaa' 'anillahi wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattamassuki bidzalika qaulan wa amalan mengikuti setiap apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh dengannya baik ucapan maupun perbuatan itulah yang disebut dengan al-manhajus salafi nisbah kepada as-salafiyah as-salafus salih orang-orang yang menisbahkan kepada mereka dinamakan as-salafiyun. Mereka juga dinamakan ahlus sunnati wal jamaah. Mereka juga disebut dengan istilah ahlul athar. Mereka juga disebut dengan istilah al-firqatun najiyah. Mereka juga disebut dengan istilah al-taifatul mansurah. Ini adalah merupakan gelar-gelar mereka dan yang bermakna sama yaitu mengikuti apa yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Nah, kenapa kok kita selalu mengikat diri dengan pemahaman para ulama ussalaf, pemahaman sahabat? Ya. Karena itulah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita. Dan itulah yang Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam terangkan kepada kita bahwa mereka itu adalah orang-orang yang telah diridai Allah ucapan mereka, perbuatan mereka, amalan mereka, akhlaknya mereka, cara berakidahnya mereka, cara berpemahamannya mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar Siapa mereka itu? Para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada mereka. Apakah mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala meridhai suatu kaum sementara pemahaman mereka itu batil? Mungkin? Mustahil. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala ridha kepada suatu kaum sementara apa yang mereka amalkan itu tidak sesuai dengan Kitab Allah dan sunnah Rasul mungkin mustahil ketika Allah ridho kepada mereka menunjukkan pemahaman mereka cara berakidahnya mereka cara berakhlaknya mereka cara metode mereka dalam beragama dalam berakidah dalam beramal bersikap telah diridhai Allah Subhanahu wa taala merekalah yang membawa kebaikan untuk umat ini. Benar apa yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, "Lan tasluha hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha." Tidak akan menjadi baik kondisi terbelakang umat ini kecuali kalau mereka merujuk kepada generasi yang terdahulu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq Apabila mereka beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, niscaya mereka telah mendapatkan hidayah. Tapi kalau mereka berpaling, maka mereka dalam kondisi menyelisihi kebenaran. Merekalah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت نصيرا barang siapa yang menyimpang dari Rasul. Rasul ada di satu pendirian, lalu dia mencari pendirian yang lain. Rasul berada di satu sisi, dia mencari sisi yang lain. Barang siapa yang menyimpang dari Rasul, setelah datang penjelasan kepada dia, Lalu dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, jalannya para sahabah. Kata Allah, kami biarkan dia semakin tersesat, semakin jauh dari kebenaran, lalu kami akan kembalikan mereka ke dalam jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Lagi-lagi para sahabat mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam tiga ayat dalam suratul Hasyr satu persatu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ayat yang pertama. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Ulaika humul sadiqun. Orang-orang miskin yang mereka dikeluarkan dari kampung halaman mereka dikeluarkan dari kampung tercintanya mereka, Makkah. Dan dikeluarkan dalam keadaan mereka dipisahkan dari sanak saudara, dipisahkan dari harta benda mereka. Apa yang mereka harapkan? Mereka mengharapkan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka hendak menolong agama Allah dan Rasulnya. Kata Allah, mereka ini adalah orang-orang yang jujur.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 Ya. Siapa mereka? Kaum Ansar yang pertama kaum muhajirin. Mereka senang ketika ada orang-orang yang hijrah mendatangi negeri mereka. Mereka berikan apa yang mereka miliki. Mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Padahal mereka itu sangat membutuhkan itu.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 Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Jangan engkau berikan di dalam hati kami perasaan dengki terhadap mereka. Ya Allah, engkau adalah maha pemurah dan maha pengasih. Pujian terhadap orang yang datang setelah mereka yang mengikuti jejak orang-orang sebelumnya dari kaum muhajirin dan ansar. Sehingga secara meyakinkan siapa saja yang membenci para sahabat mereka sudah tidak termasuk ke dalam ayat ini karena mereka tidak mendoakan orang-orang sebelum mereka yang telah mendahului mereka dengan keimanan. Benar apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Abi Hurairah tatkala para sahabat bertanya ya Rasulullah ayyun nasi khairun wahai Rasulullah siapakah manusia yang terbaik Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana waman ma'i." Aku dan bersama orang uh, dan orang-orang yang bersamaku. Siapa yang bersama Rasulullah? Para sahabat. Lalu para sahabat bertanya lagi, "Thummaman?" Kemudian siapa lagi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alladzina 'alal athar." Orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Jejaknya Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Farafadhum. Rasulullah menolak dan tidak lagi menjawab. Berarti tidak ada kebaikan kecuali para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Mengikuti jejak mereka, berpemahaman seperti pemahaman mereka, berakidah seperti akidahnya mereka, bertauhid seperti tauhidnya mereka, berakhlak seperti akhlaknya mereka mereka itulah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu tidak ada jaminan kebenaran. Tidak ada jaminan kebenaran dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Maka ini semua menjelaskan kepada kita bahwa al-manhajul haq huwal manhajus salafi. Orang-orang menisbahkan padanya dinamakan salafi. Salafi artinya al-muntasibu ila salafiyah yang menisbahkan dirinya kepada salaf. Berbangga dengannya. Merasa mulia. Karena itulah Islam yang benar. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya istilah salafi, salafi, sunni, ahlus sunnah itu bukan istilah partai tertentu atau jamaah tertentu atau kelompok tertentu yang punya pemimpin tertentu selain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan. Ya, makanya ahlu sunnah kalau ditanya siapa pimpinannya, jawabannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi coba tanyakan itu kepada yang lain. Al Ikhwanul Muslimun, siapa pimpinannya? Ada kan? Hasan Al Banna. Jamaatul Tabligh, siapa pimpinannya? Hah? Siapa? Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Ya. Hizbut Tahrir, siapa pimpinannya? Hah? Siapa ya ikhwan? Taqiyuddin An-Nabhani. Hmm? Al-Qaeda, siapa pimpinannya? Hah? Tidak tahu. Nah, katanya Usama bin Laden. Hmm. Wallahu alam. Ya. MMI siapa pimpinannya? Hah? Siapa ya kawan? Teroris, khawarij, takfiri. Nah, jelas. Ya. Murjiah, masing-masing. Tokoh-tokohnya itu ada semua. Tapi ahlu sunnah, siapa pimpinannya? Imam Syafi'i. Buktinya sebelum Imam Syafi'i Ahlus Sunnah sudah ada. Ya. Syekhul Islam Taimiyah, Allah, sebelum Syekhul Islam jauh. Ahlus Sunnah siapa pimpinannya? Ada mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Mereka itu Wahabi katanya. Yang lebih lucu ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih dahulu daripada Muhammad bin Abdul Wahab mestinya Muhammad bin Abdul Wahab itu Taimi bukan dinisbahkan pada Syekhul Islam Wahabi. Nah, bingung mereka. Ya. Nah, kalau dahulu ya begitulah tuduhan sekedar tuduhan. ad awam alam Tukam alaih Bayinat fa'abena uha adiyah Sekedar pengklaiman, sekedar tuduhan-tuduhan semata selama tidak didekatkan dengan hujah hanya sekedar menuduh semata. Nah, tanpa bukti. Kalau dahulu ada yang menuduh, ya. Mereka ini Ja'fariyun. Ya kan? Ja'fariyun. Nah, nisbah kepada Ja'far. Hadanallahu wa iya. Ternyata setelah Ja'farnya menyeleweng, ya, menyimpang, tersesat. Lah, apalagi tuduhan mereka. Nah, entah wallahu a'lam. Hmm. Ya kadang-kadang ya ada julukan-julukan yang ya intinya adalah tashwihud dakwah as-salafiyah. Ingin menjelekkan dakwah salafiyah. Kadang-kadang dituduh mantan LJ. Nah, Katanya mantan LJ. Hmm. Nah, mantan LG. Kalau kalian menganggap ya seseorang itu ketika dia di masa LG dianggap sesat, kemudian mereka rujuk, kemudian kembali kepada Allah, pantaskah mereka itu dikatakan mantan? Ya. Adakah orang-orang yang mengatakan Umar bin Khattab itu mantan kafir? Mantan jahili? Hah? Mantan LG, mantan LG. Ini dibesar-besarkan oleh sebagian mereka. Orang-orang yang ingin menjelekkan surat dakwah salafiyah. Nah. Ya. Kalau mereka mau dituduh seperti itu sebenarnya mudah. Akan tapi Alhamdulillah salafiyun berjalan di atas ilmu. Jangan kebodohan mereka kita balas dengan perbuatan yang bodoh juga. Jangan. Tetap kita berada di atas ya ilmiah. Kalau kita hanya ingin menjelek-jelekkan semata, gampang, gampang. Nah, mantan ini mantannya banyaklah, ya. Tapi nggak perlu. Nah, kita bantah mereka secara ilmiah. Kita bantah mereka dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa aqwalus salaf. Begitu cara kita membantah. Kalau ada yang salah, terangkan kesalahan. Kalau ada kebatilan, terangkan kebatilan. Kalau memang kita berada di atas kebatilan, arruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus menerus di atas kebatilan. Ya. Alhamdulillah. Ad-da'watus salafiyah terbuka. Nah. Kalau memang mereka berada di atas kebatilan, maka mereka siap untuk kembali kepada al-haq Jangankan hanya meninggalkan orang yang bernama Ja'far yang lebih besar daripada itu. Alangkah indahnya perkataan Al-Imamul Baihaqi rahimahullah. Beliau seorang yang bermadhab syafi'i dan bahkan beliau banyak sekali menolong pendapat-pendapat Al-Imam Syafi'i sehingga para ulama mengatakan setiap orang bisa berterima kasih kepada Imam Syafi'i kecuali Imam Baihaqi. Imam Syafi'i yang semestinya berterima kasih kepada Al-Baihaqi tapi dalam satu permasalahan. Tatkala Imam Baihaqi melihat Imam Syafi'i keliru menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan Al-Imam Syafi'i kabirun fina al haqqa akbaru minhu. Imam Syafi'i itu besar, agung menurut kami, tapi kebenaran jauh lebih besar daripada Imam Syafi'i. Begitu sikap seorang muslim salafi. Ya. Kesalahan tinggalkan. Siapapun dia, Jangankan hanya sebagai ustadz saja. Ya. Orang yang lebih besar daripada itu, alim ulama, terjatuh dalam ketergelinciran, kesalahan. Harus diobati dengan arruju ilal haq. Kembali kepada kebenaran. Ya, kita berbicara dengan hujah kan. Nah, ya. berbicara secara ilmiah Jangan hanya sekedar menuduh, melemparkan tuduhan, lalu kemudian lempar batu sembunyi tangan. Jangan seperti itu. Ya. Macam-macam tuduhan. Ya. Bukan suatu tuduhan yang baru. Kalau kemudian as-salafiyin dituduh sebagai antek-antek Amerika. Nah, Alhamdulillah kita nggak pernah dapat gaji dari just bus. Hah? Ada yang pernah dapat gaji dari Josepus? Antum? Ngaku. Nah. Ya. Walhamdulillah. Ya. Ma'had-ma'had as-salafin dibangun sedikit demi sedikit ada ikhwah yang menyumbang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dibangun ya. Enggak langsung bangun megah seperti masjid ini misalnya atau yang lainnya, megah. Nah. Kenapa? keterbatasan dana. Ya. Kalau dapat dana dari luar, wah, nggak akan seperti itu. Hmm. Cari tanah di tengah kota, di dekat alun-alun, hmm. terus bangun-bangunan sekian tingkat, ya. Para ustadz-ustadznya pakai jas, ya, pakai dasi. Nah, kalau memang itu mereka adalah antek-antek Amerika. Ada lagi yang mengatakan As-Salafiyun ini agen Mossad. Ah, lagu lama. Nah. Ya. Hanya mencari-cari fitnah saja. Karena tidak punya bahan ilmiah. Mau nulis apa di majalah ya? Ah, yang penting tebel, yang penting ada isinya, ya. Yang penting mendiagnosa, Ah, ini ada makalah yang bagus ini untuk menghantam Alman manhajus salafi. Masukkan. Nah. Padahal mau dilihat dari sisi mana untuk untuk diterima riwayat yang seperti itu, ya. Dari sisi pemberitaannya sudah dari koran yang tidak jelas. Kemudian dari si pemberitanya mantan agen. Mereka yang terpengaruh dengan intelijen ya, dengan serta merta ditelan bulat-bulat. Eh, tapi kan nggak mesti harus dipercaya. Lah kenapa dinukilkan? Kenapa dimasukkan dalam majalah? Itu kan memasukkan fikrah kepada umat. Nah. Ya. Jangan seenaknya seperti itu menyebarkan. Kalau begitu apa bedanya dengan majalah-majalah yang lain? Tidak ada bahan ilmiah sama sekali dinukilkan, dimasukkan. Nah, orangnya nggak jelas, wah orangnya ya telah diketahui berzina dengan seorang pelacur disebutkan juga di situ. Masih juga diterima berita yang seperti ini. Ya. Sampai di antara mereka ada mengatakan, "Lihat tuh salafiyin." Ya, mereka punya radio-radio. Dari mana itu dananya? Nah, kunjungi dulu studio radionya itu, lihat dulu, ya. Itu harga 3 jutaan jadi sudah. Nah, kadang-kadang kena petir. Nah, ya. Kalau sudah di jam dengan yang kuatnya lebih tinggi, wah itu habis sudah nggak bisa apa-apa. Nah, alhamdulillah ya. Radio dianggap dana dari siapa ini? Macam-macam tuduhan. Giliran mereka bagi-bagi duit, nggak ada yang berbicara. Nah, Ahlu sunnah mana pernah buat-buat uh, daurah seperti ini bagi-bagi duit. Kayak ikhwan-ikhwan. Wah seneng lama itu. Tapi mereka, cara merekrut orang-orang itu diantar mereka ada yang bagi-bagi duit. Kasih hadiah-hadiah yang besar, hadiah umroh. Bukan main-main. Siapa yang hadir nanti akan di, diberikan kupon. ya. Lalu kemudian diundi kuponnya siapa yang menang akan ya, laksanakan umroh. Wah, tuh Bukan main. Dengan begitu mereka untuk meramaikan majelisnya. Masya Allah. Nah. Ada lagi model-model orang-orang yang menisbahkan diri kepada salafiyah. Walaisu min ahliha. Dan mereka bukan dari ahlinya. Nah. Bukan dari ahlinya. Ngaku-ngaku salafi. Ya. Tapi dilihat dari sisi amalannya jauh dari ada waktu salafi yang sebenarnya. Maka as-salafiyah itu bukan hanya sekedar penamaan, tapi tatbiq amal. Penerapan dalam kehidupan mulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian seterusnya. Terapkan dalam kehidupan kita. Nah, sekemampuan kita. Jangan hanya sekedar mengaku, tapi terapkan maka inilah yang akan membimbing kita untuk terus berada di atas kebenaran. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Ya. Makanya kalau kita mengatakan, kalau mereka mengatakan kita mantan LJ, gampang sekali untuk dikatakan mereka itu mantan ini, mantan itu, mantan ini gampang. Sebut saja kejelekan mereka. Gampang kalau seperti itu. Nah, tapi kita berbicara secara ilmiah. Siapapun seorang kalau kemudian dia berada di atas kebatilan, kembali dari kebatilannya. Ya. Dia kembali kepada kebenaran, kembali kepada jalan Allah. Setelah dahulu dia berada di atas kebatilan, bertaubat dengan taubatan nasuha. At-taibu minadzambi dzambi la Orang yang bertaubat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Seperti orang tidak pernah melakukan dosa. Nah. Ya. Apa kita akan mencela Adam alaihissalam? Ya. Nah, dengan celaan misalnya Adam itu mantan penghuni surga. Ya. Atau Adam itu mantan pelaku maksiat atau seterusnya. Oleh azbillah, tidak sepantasnya. Seorang kalau sudah bertaubat, jangan disebut-sebut kesalahannya. Nah. Ya. Walaupun istilah ini tidak tidak tidak secara mutlak menunjukkan kebatilan. Nah, kalau dikatakan LJ, LJ dan seterusnya, ya perlu dibahas. Ya. Dan tidak diingkari bahwa di sana banyak penyimpangan-penyimpangan yang dengannya kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali mengoleksi diri-diri kita membenarkan jalan dakwah as-salafiyah yang selama ini kita jalani yang salah kita tinggalkan walhamdulillah dengan siapapun kita berpisah. Kalau mereka menyimpang dari al-haq harus kita tinggalkan. Siapapun dia. Jangan menilai suatu kebenaran itu dari seorang pemimpin. Pemimpinnya salah, dia ikut salah. Jangan. Nah, siapapun dia. Semua kita butuh untuk saling nasihat-nasihati. Yang terbaik yang rujuk kepada al-haq. Kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'in at-tawabun. Setiap yang namanya manusia itu mereka suka bersalah, namun yang terbaik adalah mereka yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kira sampai di sini ya kawan untuk pertemuan kita pada siang hari ini insyaallah taala kita lanjutkan setelah melaksanakan salat al-asr. wallahu taala أعلم bisawab wa akhir da'wana لله رب